Kita melanjutkan kajian ada wadawa masih dalam pembahasan yaitu uqubatul ma'asi akibat-akibat buruk daripada perbuatan maksiat kata beliau faslun al-ma'asi tumhiqul barakah fasal bahwa maksiat itu menghilangkan keberkahan bahwa maksiat itu akan menghilangkan keberkahan baik pada dunia seorang hamba ya maupun pada akhiratnya demikian dan agamanya kata beliau wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umur di antara <clears throat> akibat-akibat buruk maksiat bahwa ia menghilangkan keberkahan umur Demikian pula keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, bahkan keberkahan ketaatannya. Sehingga ikhwatul Islam, umur yang tidak diberkahi, rezeki yang tidak berkahi, ilmu yang tidak berkahi, serta amal yang tidak berkahi akibat daripada perbuatan maksiat itu menyebabkan seorang hamba ya subhanallah <clears throat> tidak bermanfaat dari umurnya itu. Ya kata beliau wabil jumlah tamhaqu barakat barakat dini wa dunya. Bahwa maksiat itu kata beliau menghilangkan keberkahan agama dan dunia ini. Fala tajidu aqal barakatan fi umurihi wa dinihi wa dunyah mimman asallah. Makanya kata beliau engkau tidak mendapati orang yang paling sedikit berkahnya dalam umur dan agama serta dunianya dari orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, sebaliknya, tentu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penyebab datangnya keberkahan. Allah berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati al-asqainahum ma'an ghadaqa." Kalaulah mereka istiqamah di atas jalan ini, tentu kami akan berikan kepada mereka air yang banyak ya hujan yang <clears throat> yang deras kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, maka seorang hamba senantiasa dia di atas keberkahan ketika ia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan bukannya dengan banyaknya rezeki ya akhi. Keberkahan bukan dengan banyaknya amal, banyaknya rezeki, banyaknya amal, panjangnya umur. Demikian pula panjangnya tahun itu terkadang tidak bermanfaat bagi seorang hamba akan tetapi yang bermanfaat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam rizkinya, dalam amalnya demikian pula dalam umurnya. <clears throat> Kemudian di antara uqubah atau akibat buruk perbuatan maksiat أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من الع... من من الع... من العلية dan bahwa bahwasanya kata beliau orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelakunya itu termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Yang seharusnya dia itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akan tetapi karena kemaksiatannya tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala Allah, Allah hinakan dia. Sehingga pada waktu itu Allah pun hinakan ia di hadapan makhluk-makhluknya. Maka ikhwatul Islam <clears throat> bahkan ya terkadang ikhwatul Islam dengan suatu amalan maksiat seorang hamba jatuh dengan sejatuh-jatuhnya akibat daripada dia melecehkan atau meremehkan perbuatan maksiat itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimatil wahidah la yulqi laha balan yahwi biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib." Hadis itu dari Bukhari dan Muslim. Seorang hamba berbicara dengan kata-kata dengan satu kata kata Rasulullah dari kemurkaan Allah ternyata dia menganggapnya remeh. Layul yulqi biha balan. Ya agak gara-gara penganggapan remeh tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam api neraka sejauh langit dan bumi. Subhanallah. Makanya, akhi, seseorang yang berbuat maksiat yang kemudian dia tidak menganggap remeh perbuatan maksiat, yang kemudian perbuatan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang besar, tentu dia akan menyeretnya kepada apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang menganggap remeh suatu perbuatan maksiat, dia menganggap itu ringan. Jelas ia akan semakin menyeretnya ke dalam api apa ke dalam perbuatan maksiat tersebut. Kata beliau, kullama 'amil 'abdu ma'siyah nazala ila asfali darajah." Ya, setiap kali seorang hamba beramal maksiat, ia terus turun kepada derajat yang paling rendah. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin. Dan terus dia turun sampai ia termasuk orang-orang yang paling rendah. Ya. Sebaliknya, wa kullama amila ta'atan irtafa'a biha darajah. Wala yazalu fi irtifa'in hatta yakuna minal a'lain, minal a'lain, minal a'lain. Ya dan set, apa setiap kali dia beramal ketaatan ia terus naik derajatnya dan terus dia naik derajatnya ter, ya sehingga dia termasuk orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara <clears throat> akibat buruk maksiat akal Islam ومن عقوبتها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات di antara pengaruh buruk maksiat yaitu menjadikan ya makhluk-makhluk lain berani kepada si hamba itu ya fatajtari'u alaihi syayatin bil adha wal igwa wal waswasah wal takhwif wal tahzin wa insa'ihima bihi maslahatuhu fi zikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi fatajtari'u alaihi syayatin hatta ta'uzzuhu ila uzza sehingga setan begitu akan berani kepada dia untuk menyakiti dia menyesatkan dia memberikan was-was kepadanya menakut-nakuti dan membuat dia sedih ya sehingga dia dijauhkan dari kemaslahatan dan berusaha untuk ya di, di, di, di apa diseret kepada kemudorotan akhirnya syaitan pun semakin berani kepada dia dan menyeretnya dia kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fatajri'u alaihi syayatinul ins bahkan setan-setan manusia pun semakin berani pula kepadanya ya dia mereka akan berani untuk apa <clears throat> berbuat atau menyakitinya baik ketika gaib maupun ketika hadir. Bahkan menjadi berani pula istri dan pembantunya serta anak-anaknya, bahkan tetangga, bahkan kata beliau hewan yang ia tunggangi sekalipun. Ini yang akibat daripada apa? akhirnya itu per, perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya, antara akibat buruk daripada perbuatan maksiat annaha ala annaha takhunul abda ahwaj ma yakunu ila ila nafsihi bahwa maksiat itu mengkhianati hamba tatkala ia butuh kepada dirinya fa inna kull ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadhurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi karena setiap orang itu sangat butuh untuk mengetahui apa yang bermanfaat untuk dirinya, demikian pula apa yang bermudarat untuk dirinya dalam kehidupan, demikian pula tempat kembalinya. Ikhwatal Islam makanya orang yang paling kuat Orang yang paling cerdas dan pintar adalah orang yang kuat atas dirinya dan menguasai hawa nafsunya Sehingga dia pun menggunakan jiwa atau diri serta keinginannya tersebut Pada apa-apa yang bermanfaat dan dia berusaha mencegah dari apa-apa yang bermudarat untuk dirinya. Itulah orang yang paling kuat, itulah orang yang paling cerdas. Ya, orang yang cerdas akhi bukan orang yang pandai matematika, yang hebat ya dalam <clears throat> ya ilmu-ilmu dunia. Tapi pada hakikatnya orang yang kuat, orang yang cerdas itu orang yang tahu dirinya, yang dia mampu menahan hawa nafsunya dan keinginannya sehingga ia pun mampu untuk menggunakannya pada perkara-perkara yang bermanfaat. Ya demikian pula mencegah dirinya daripada apa-apa yang bisa memberikan mudarat. والمعاصي تخون العبد أحوج ما ما كان إلى نفسه في تحصيل في تحصيل هذا العلم apa maksiat itu kata beliau mengkhianati hamba tatkala ia sangat butuh kepada dirinya dalam menghasilkan ilmu sehingga apa yang terjadi maksiat itu <clears throat> ya menjadikan dia itu terhalang daripada kesempurnaan ilmu maksiat itu menjadikan ia sibuk dengan apa yang lebih penting ya sehingga akhirnya dia pun sibuk dengan sesuatu yang rendah Ya tidak ada di dalam hatinya kecuali apa? Mengikuti syahwat dan syahwat. Bahkan yang paling mengerikan, akhi, maksiat itu menjadikan dia itu ber, ber, apa hatinya berkhianat dan menjadikan lisannya berkhianat ketika ketika sakaratul maut. Kata beliau, wasamma amrun akhwaf min dzalik." Di sana ada perkara yang yang lebih ditakutkan kata beliau. Apa itu? Wa huwa an yakhunahu qalbuhu wa lisanuhu 'inda al-ihtidhar wal intiqal ila Allah. Ya, ya maksiat menjadikan hati dan lisannya itu berkhianat kepadanya ketika ia ihtidhar, ketika ia sakarat, ya, ketika ia akan apa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Farubbama ya ta'adzaru alaihi bi syahadah bahkan barangkali kata beliau terkadang menjadikan seseorang itu berat untuk mengucapkan syahadat ya ketika dia sakaratul maut dia keluh lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah akibat daripada apa akhi perbuatan maksiatnya ya ada orang yang biasa menyanyi ketika ketika dia apa mau matinya ternyata ia tidak mau bisa mengucapkan la ilaha illallah yang dia ucapkan adalah nyanyian-nyanyian ya yang dahulu ia pernah lantunkan orang yang senantiasa berbuat mabuk-mabukan atau yang lainnya terkadang ia akhi a'azzani Allah wa ya hati dan lisannya itu berkhianat kepadanya sehingga ia keluh hatinya atau lisannya ketika ia sakaratul maut padahal pada waktu itu dia sangat butuh kepada apa kekuatan lisan mengucapkan la ilaha illallah ikhwatal islam di antara pengaruh buruk maksiat annaha tu'ammil qalba bahwa maksiat itu membutakan hatinya Walaupun ternyata tidak tidak membutakannya, setidaknya adzafat basiratahu walabud akan membuat dia lemah apa mata hatinya itu lemah ya, sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi meng, apa mengenal hidayah tidak mempunyai kekuatan pula dalam mem, apa melaksanakan hidayah tersebut padahal ikhwatul Islam kesempurnaan manusia itu berporos pada dua perkara ya kesempurnaan seorang manusia kata Ibnu Qayyim ber, apa berporos pada dua perkara apa itu yang pertama ma'rifatul haqqi minal, minal batil dia punya pengetahuan antara yang hak dan yang batil mu'isaruhu dan yang kedua adalah lebih mementingkan kebenaran daripada kebatilan kalau dia sudah tidak punya kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil, bagaimana dia akan mementingkan kebenaran? atau naudzubillah dia ternyata bisa tahu dan apa mampu membedakan antara yang hak dan batil tapi ternyata dia lebih mementingkan kebatilan dia lebih mementingkan hawa nafsunya ya dan billah ikhwatal islam tidak ada yang paling rugi kecuali orang yang <clears throat> hatinya itu buta Orang yang melek dia bisa melihat <coughs> tapi hatinya buta dia tidak bisa dia tidak tahu dan bahkan dia tidak bisa membedakan mana yang mudarat untuk dirinya dan mana yang tidak. Sebaliknya orang yang matanya mata hatinya bu, terbuka, dia bisa melihat walaupun matanya buta, ya, tapi masya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melihat dia sesuatu yang terkadang manusia lainnya tidak mampu mengetahuinya. Kemudian ikhwatul Islam Ibn Qayyim berkata, "Wan qasaman nasu fi hadzal maqam arba'atu aqsam." Bahwa manusia, kata beliau dalam masalah ini terbagi menjadi empat macam. Al-qismul awal yang pertama adalah yaitu yang mem, yang bisa membedakan yang bisa membedakan antara yang hak dan batil dan dia mampu untuk apa mengutamakan apa al-haq kebenaran tersebut karena apa karena dia mempunyai basirah dia bisa melihat dengan mata hatinya dengan cahaya iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hatinya tersebut akibat ketaatan dia kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka adalah fahaulai asyraful aqsam. Mereka adalah orang yang paling mulia ya dan yang paling apa eh, bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kebalikannya. Man la basirata lahu fid din wa la quwwata ala tanfidhil haqq Orang tidak diberi orang ini tidak diberikan basirah dalam agamanya, tidak bisa membedakan, membedakan antara yang hak dan batil. Bahkan naudzubillah terbalik, dia melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran atau dia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan. Wala quwata ala tanfidhil haq bahkan dia pun tidak punya kekuatan untuk melaksanakan kebenaran. Ya wahum aktsaru hadzal khalqi ya kata beliau sayang sekali kebanyakan manusia ya di atas seperti ini. Ya. Tidak mempunyai basirah pandangan hati di dalam agamanya sehingga tidak peduli dia ya ketika dia mencari rizki halal atau haram tidak peduli. Tidak mempunyai basirah dalam ilmunya sehingga tidak peduli apakah yang ia timba itu ilmu yang sesat atau ilmu yang hak. Ya, tidak ada basirah di dalam apa? Di dalam berbagai macam sisi kehidupannya. Sehingga dia tidak bisa dan tidak mengetahui lagi mana yang bermanfaat atau mudaratnya. Ya, narkoba ia makan pula. Sesuatu yang jelas bermudarat kepada dirinya. Ya, ia makan pula akibat daripada apa ikhwatul Islam dia tidak punya basirah. Ya. <clears throat> Al-qismu yang ketiga man lahu man lahu basira bil haqq wa ma'rifatun bih. Ada orang yang mempunyai basirah, dia bisa mengetahui kebenaran, dia melihat kebenaran. Lakinnahu dha'ifun la quwwata lahu ala tanfidhihi. Tapi sayang dia lemah, dia tidak mempunyai kekuatan untuk apa untuk mempraktekannya, tidak pula mendakwahkannya. Dan seperti ini adalah mukmin yang lemah tentu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang seperti ini. Ada lagi ya akhi <clears throat> kebalikannya. Man lahu quwwah wa himmah wa azimah. Dia mempunyai kekuatan sebetulnya untuk melaksanakan, untuk mempraktekkan lakinnahu dhaiful basirah fid din tapi ia lemah basirah dalam agamanya ya sehingga dia tidak bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali syaitan. Ya. Ikhwatal Islam, maazan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itulah kita ini dalam kehidupan dunia butuh kepada dua perkara. <coughs> Itu ma'rifatul haqqi wal batil diberikan oleh Allah basirah untuk mengetahui ya antara kebenaran dan kebatilan dan ini tentunya dengan kekuatan ilmu ilmu yang kita timba di majelis-majelis yang di situ dibacakan Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus salih. Demikian pula diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan ilmu yang telah kita ketahui tersebut. Maka mereka adalah orang-orang ya yang diberikan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhi, maka dari itulah ya orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak lagi melihat maksiat itu sebagai sebuah maksiat. Kenapa? Karena sinar hatinya, ya, cahaya matanya, cahaya hatinya sudah tidak lagi bisa menerima apa sudah apa sudah redup akibat apa titik-titik hitam maksiat yang ada dalam hatinya tersebut. Akhirnya dia menganggap bahwa maksiat itu sesuatu yang biasa. Dia menganggap itu sesuatu yang hina, yang remeh. Dia tidak lagi menganggap maksiat yang dia lakukan sebagai sesuatu yang besar. Akibatnya akhirnya dia pun terus ya dibawa oleh syaitan ya menuju perbuatan maksiat tersebut. Ikhwatal Islam di antara min wa min uqubatiha Al-ma'asi aduun ladud annaha madadun min insan yamuddu bihi aduwahu, aduwahu Bahwa maksiat itu adalah bantuan untuk musuh dalam menghancurkan manusia. Bantuan atau pasukan yang menguatkan ya musuh untuk memerangi manusia yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musuh itu adalah syaitan. وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين karena Allah subhanahu wa ta'ala akhir menguji manusia itu dengan musuh yang tak pernah berpisah dengannya sekejap mata pun musuh itu tak pernah tidur dan tak pernah lalai ia terus ya mengintainya demikian pula ia terus mengawasinya dalam setiap ya gerak geriknya Bahkan ia terus memberikan seluruh kesungguhan ya dalam menyesatkan manusia itu. Sehingga tatkala manusia itu berbuat maksiat kepada Allah, disitulah ya syaitan mempunyai kekuatan, mempunyai bala tentara untuk apa? Ya, untuk semakin menyesatkan seorang hamba kepada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam maka kewajiban kita adalah berjihad. Berjihad melawan hawa nafsu kita. Sehingga pada waktu itu kita mampu untuk berjihad melawan syaitan. Dan pada waktu itu pula kita mampu untuk berjihad melawan orang-orang fusak. Ya dengan ilmu dan dakwah. Dan kemudian berjihad melawan orang-orang kufar. Karena akal Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadikan apa <coughs> jihad yang paling apa menjadikan jihad yang paling dasar adalah jihad melawan hawa-hawa nafsunya. Makanya disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mujahid man jahada nafsahu hawah ya menjahada nafsahu ya dan orang yang berjihad pada hakikatnya kata Rasulullah orang yang menjihadi hawa nafsunya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga pada waktu itu orang yang senantiasa berjihad dengan jihad ini mampu ya dia akan melawan syaitan yang akan menyesatkan dirinya tatkala ia berusaha mengikuti apa berjihad melawan hawa nafsunya ya dia pun kemudian kuat dalam apa membina membina jiwanya maka pada waktu itu setan pun akan bisa ia kalahkan tatkala itu ia mampu ya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kebenaran dan kekuatan untuk apa menjalani ya kebenaran tersebut sehingga ikhwatul Islam mereka adalah orang-orang ya <clears throat> yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mereka adalah ya para sahabat Rasulullah demikian pula ya orang-orang salehin yang mengikuti jejak kaki mereka maka kata beliau ya dalam menghadapi semua ini kita butuh kepada tiga perkara ya ia adalah merupakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kesabaran, demikian pula <coughs> musabarah usaha untuk sabar, murabatah dan berusaha terus ya untuk e, berjaga diri daripada godaan syaitan yang terkutuk. Tidak bermanfaat kecuali dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan tidak akan tegak kecuali di atas apa? Kaki kesabaran. Wallahi kesabaran itu ya akhi sangat dibutuhkan oleh seorang hamba tatkala ia menghadapi hawa nafsu yang terus menyeret dia kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah ini berkata iltiqaul jashain ya mengenai pertemuan dua pasukan perang. Pasukan yang berusaha untuk menyeret kepada maksiat dan pasukan yang berusaha untuk menyeret kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau seakan-akan beliau menggambarkan ya bahwa keinginan untuk berbuat maksiat atau dengan syahwat bagaikan dua pasukan yang saling berperang. Kata beliau, "Fanzur an fika iltiqa fika il ila fanzur an fika ila ila iltiqa'il wastidam wastidamil askaraini." Coba sekarang engkau lihat ya pertemuan dua pasukan berat ya. kaifa tudali maratan wa yudali alaika maratan ukhra bagaimana terkadang pasukan yang menyeret kepada maksiat itu menang Terkadang pasukan yang menyeret kepada ketaatan itu menang ya kemenangan itu silih berganti kata beliau. Akbala malakul kafarah bijunu malikul kafarah bijunudihi wa asakirihi fawajada al-qalba fi hisni jalisan ala kursi mamlakatihi. Ya di mana ya pasukan <clears throat> pasukan orang-orang apa pasukan kemaksiatan itu yang berusaha menyeret dia kepada maksiatan ya menyerang ya dia datang dengan apa dengan bala tentara Demikian pula dengan pasukannya yang berat. Kemudian dia pun mendapati hati itu ternyata dibentengi ya dengan apa eh, apa di atas apa dikuasai oleh misalnya pasukan yang berusaha untuk menjalani dia kepada ketaatan. Apa yang terjadi tentu terus ikhwatul Islam ya seorang hamba dia harus berjaga diri dalam artian dia harus menjaga di tapal batas. Jangan sampai kemudian pasukan eh, yang akan menyeret dia kepada kemaksiatan itu akan menyebabkan ya kemudian dia mengalahkan ya kekuatan dia untuk me, apa untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau ya yang paling penting adalah yang harus dijaga agar kita tidak kalah kata beliau yaitu kita berusaha untuk menjaga hati kita. Ini adalah merupakan sugar tapal batas yang paling yang harus dijaga betul. Mungkin kalau disebut dengan ini ring, ring, ring pertama yang harus apa dijaga. Jangan sampai hati kita ini ya dikuasai oleh pasukan yang ingin berusaha menyeret kepada kemaksiatan. Demikian pula ya tapal batas yang kedua adalah mata. Kemudian yang harus dijaga juga ya adalah kekuatan telinga, kemudian lisan, kemudian mulut, kemudian tangan dan kaki. Ya demikian pula kemaluan. Ikhwatul Islam. Maka ini adalah ya perkara-perkara yang harus diperhatikan bagi seorang apa panglima perang ketika dia ingin apa ya ketika dia akan menghadapi sebuah pasukan setan dan bala tentaranya yang ingin merusak, apa merusak hatinya itu. Maka apa, apa tapal batas itu yang ini harus diperhatikan ikhwatul Islam kata Ibnu Qayyim adalah yang pertama adalah hatinya. Berarti hatinya harus diberikan kekuatan. Ya, kekuatan untuk apa? Senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Ia adalah dengan ilmu dan dengan ketakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tapal batas itu adalah yaitu matanya. Ya sebab ya akhi, ya syaitan mempunyai panah-panah melalui, melalui mata manusia. Ya makanya ya terkadang mata yang senantiasa <clears throat> e, dilepaskan kemana-mana akan menyebabkan hatinya lemah. Demikian pula telinganya. Demikian pula mulutnya. Dijaga lisannya jangan sampai berucap sesuatu yang dimurkai oleh Allah dijaga tangan dan kakinya dan kemaluannya karena itu adalah merupakan ya murabatah penjagaan tapal batas agar jangan sampai kemudian ia bisa melemahkan hatinya tersebut sesungguhnya orang yang mempunyai ikhwatul Islam ya kekuatan untuk semua untuk menjaga semua ini insyaallah dia akan senantiasa memenangkan peperangan melawan apa ya melawan pasukan syaitan balat dan bala tentaranya Ikhwatal Islam, A'azani Allah wa Dan ternyata ikhwatul Islam pasukan yang ingin berusaha untuk merusak hati kita itu ya mereka terkadang <clears throat> ya membawa berbagai macam senjata agar mereka mampu untuk apa merusak ya pasukan yang bisa menyeret kita kepada ketaatan. Apa yang bisa yang di, di bawah senjatanya? Ya terkadang senjatanya begitu ampuh dan kuat. Ya yang pertama adalah jundul ghaflah, ia adalah kelalaian. Di mana kelalaian itu yang menjadikan hati seorang hamba apa seorang hamba itu lalai dari mengingat Allah dan hari hari akhirat. Sehingga apa kelalaian disinilah yang kemudian senantiasa apa diperhatikan oleh iblis dan bala tentaranya Ya ketika lalai itulah mereka pun menyusup diam-diam. Ya untuk membukakan pintu ya dari dalam sehingga kemudian bisalah ya pasukan syaitan pun masuk ke dalam hatinya. Untuk apa? Untuk sedikit demi sedikit merusak dan mengalahkan pasukan-pasukan yang berusaha menjaga hatinya ya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang kedua adalah syahwat di mana syahwat itu berusaha dimasukkan ke dalam hati manusia, menjadikannya ia bagus di matanya, sehingga pada waktu itu ya terkadang akibat daripada kelemahan, kekuatan dan ketakwaan kepada Allah syahwat akan menguasainya. Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya berbagai macam cara setan untuk berusaha untuk menghancurkan manusia ya akhi dan hatinya dan menyeret dia agar menjadi teman-temannya dalam api neraka. Maka dari itulah seorang hamba harus mempunyai pertahanan yang kuat dan kokoh ya ketika menghadapi setan dan bala tentaranya itu. <coughs> Momin uqubatiha di antara akibat buruk perbuatan maksiat. <coughs> Anha tunassil abda nafsahu bahwa maksiat itu membuat hamba itu lupa kepada dirinya. Wa idza nasiya nafsahu wa ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Apabila seorang hamba ia telah melupakan dirinya alias lupa diri, apa yang terjadi ia akan melupakan dirinya, ia akan merusaknya, ia akan membinasakannya bahkan menjadikannya lupa kepada dirinya dengan seberat-beratnya. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala pun lupakan dia dan tinggalkan dia. Allah berfirman, تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ dalam surat al Hashr ayat 519. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan atau meninggalkan Allah ya maka Allah yang maka hal itu menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri mereka lah orang-orang yang fasik bahkan akibatnya falamma nasu rabbahum nasiyahum wa ansahum anfusahum tatkala mereka ya melupakan Allah Subhanahu wa taala Allah pun meninggalkan mereka melupakan mereka dan menjadikan mereka pun lupa kepada diri mereka ya sehingga akhirnya akal Islam orang yang berbuat maksiat itu diberikan dua apa akibat buruk yang pertama Allah akan meninggalkannya dan melupakannya yang kedua ia akan menjadikan dia lupa diri ya kepada dirinya sendiri ya bayangkan akhi kalau Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan dia tentu bagaimana ia akan diberikan kekuatan ya ketika dia menghadapi bala tentara syaitan sementara Allah tidak lagi apa e, membantu dia padahal bantuan Allah ya di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengingat hambanya itu adalah merupakan sebab kebahagiaan keberuntungannya ya ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum demikian pula akhi Orang yang berbuat maksiat ini akibatnya terkadang menjadikan dia lupa kepada aib-aib dirinya. Dia tidak lagi menganggap dirinya ini banyak aib. Dia menganggap bahwa dirinya sempurna. Dia menganggap bahwa dirinya bersih dari aib. Yang menjadikan akhirnya apa yang terjadi. <clears throat> dia pun lupa kepada penyakit-penyakit apa yang penyakit-penyakit yang apa yang menguasai hatinya tersebut bahkan tidak ada terlintas pikiran di hatinya bagaimana untuk mengobatinya. Ikhwatal Islam. Ya, sehingga akhirnya orang yang seperti ini yang lupa pada dirinya, yang kemudian akibatnya melupakan aib dirinya, ya, akan menyebabkan dia akan ya sibuk mengurus aib orang lain. Akibatnya apa? Diseretlah ya Allah syaitan dengan ke, ke, apa kepada dosa-dosa yang besar seperti gibah dan yang lainnya. Terkadang akhi dosa yang besar dia lakukan tak dilihatnya, tapi dosa kecil saudaranya yang dilakukan terlihat oleh dia. Subhanallah. Maka orang seperti ini adalah akibat daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan. Akhirnya dia lupa kepada dirinya. Dia pun lupa ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akibatnya Allah pun lupakan dia dia pun kemudian lupa kepada aib-aib dirinya, kepada kekurangan dan dosa-dosanya dirinya sendiri. Dia merasa dirinya telah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah ya akibat yang lebih buruk daripada ya akibat seperti ini? Kecuali oleh orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah yang senantiasa ia melihat kepada aib dirinya. Ia tahu bahwa dirinya penuh dengan aib sehingga ia lebih menyibukkan aib dirinya daripada aib orang lain. Dia pun lebih menyibukkan untuk memper, apa, memperbaiki dirinya dan dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها kata beliau maka adakah ya sang sanksi yang lebih berat daripada orang yang apa menyia-nyiakan dirinya sehingga akhirnya dia pun melupakan maslahat dirinya. Tidak peduli lagi mana obat dan mana penyakit untuknya. Tidak lagi dia peduli mana sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan dan kebaikan hatinya dan hidupnya. Ikhwatul Islam. Ya orang-orang seperti ini akhirnya seperti binatang ternak. Binatang ternak yang tidak bisa lagi ia ya, menggunakan matanya untuk kebaikan hatinya untuk kebaikan demikian pula ya telinganya untuk memperhatikan atau mendengarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها بولاداتهم بالآخرة Ya, maka orang-orang yang merugi itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan. Ya, mereka telah menjual kehidupan dunia mereka, mereka telah membeli dunia dan apa? Menjual kehidupan akhirat mereka. Ya akibatnya apa yang terjadi? Ya mereka pun sebetulnya telah menghilangkan kebaikan-kebaikan dunia itu. Akibat mereka itu telah ya menjualnya dengan harga yang murah. Ya. Dan dia lebih mementingkan dunia walaupun ternyata ya akibatnya itu adalah kesengsaraan dia di dunia dan di akhirat. Wallahu musta'an. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara pengaruhnya al-ma'asi tuzilun ni'am. Wa min uqubatiha annaha tuzilun ni'am al-hadirah wa taqta'un ni'am al-wasilah Ya di antara sanksi perbuatan maksiat bahwa ia bisa menghancurkan nikmat yang sedang ia ia dapatkan dan akan memutuskan nikmat yang akan datang. Ikhwatul Islam karena kata beliau nikmat Allah pada hakikatnya itu dijaga dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah. Maka ketika seorang hamba itu apa ya banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka pada waktu itu akan kehilangan kenikmatan dia, baik kenikmatan yang berupa duniawiyah, lebih-lebih kenikmatan yang bersifat ukhrawiyah, ikhwatul Islam. Maka dari itulah, ini adalah merupakan peringatan buat saya, demikian pula buat para pendengar sekalian semuanya, ya. Agar sekar, apa senantiasa kita ini menjauhi perbuatan maksiat Kita tidak ingin hati kita <coughs> dan lisan kita berkhianat ketika kita sekarat. Baik kenikmatan yang berupa duniawiyah, lebih-lebih kenikmatan yang bersifat ukhrawiyah, ikhwatul Islam. Maka dari itulah, ini adalah merupakan peringatan buat saya. Demikian pula buat para pendengar sekalian semuanya ya agar sekar, apa senantiasa kita ini menjauhi perbuatan maksiat kita tidak ingin hati kita <coughs> dan lisan kita berkhianat ketika kita sekarat demikian pula buat para pendengar sekalian semuanya ya agar sekar, apa senantiasa kita ini menjauhi perbuatan maksiat. Kita tidak ingin hati kita <coughs> dan lisan kita berkhianat ketika kita sakaratul maut. Tatkala waktu itu kita butuh kepada kekuatan lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun akibat maksiat akhirnya dijadikan dia kelu lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak ingin akal Islam ini termasuk orang-orang yang diseret oleh bala tentara syaitan ya sehingga akhirnya dia pun terjerat demikian pula akhi demi Allah kalau kita tidak sungguh-sungguh ya untuk terus menghadapi semua ini ya tentu kita akan menjadi orang-orang yang terseret oleh syaitan makanya Allah berfirman walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu rahmatuhu syaitana illa qalila Ya kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tentu kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Na'udzubillah ya akhal Islam. Ya, kita mohon kepada Allah kekuatan terus ya kesungguhan di dalam apa menghadap meng, untuk apa mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akhirnya adalah kita mati di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan kita pun mendapatkan cita-cita kita yang kita inginkan yaitu mendapatkan surga ini saja yang bisa sampaikan ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para pendengar sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kota Islam oh, para pendengar kita buka sesi eh, tanya jawab untuk yang pertama dari line telepon. Assalamualaikum. Iya, silakan dari mana, Pak? Dari Bapak Arudi di Bogor. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi mungkin agak melenceng dari pembahasan ini. Udah lama saya ada uh, butuh penjelasan mengenai uh, zakat zakat zakat apa? Zakat penghasilan, saat Zakat penghasilan. Penghasilan itu, berupa apa, Pak? uh, zakat gaji, zakat gaji itu. Iya. Hmm. Iya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaji kita itu berupa uang <clears throat> dan uang ilatnya hampir sama dengan emas dan perak dari sisi bahwa ia adalah merupakan harga. Maka karena ilatnya itu sama dengan emas dan perak, maka ia dikiaskanlah kepada emas dan perak. Adapun emas dan perak, ya nisabnya adalah eh, untuk emas 85 gram emas murni 24 karat. Maka <clears throat> ya apabila uang kita sudah sampai kepada nisob yaitu 85 gram emas senilai dengan itu maka ditunggu haul selama satu tahun iya terhitung dari nisob yang sampai itu misalnya kalau tanggal 1 Juli ya uang kita sudah sam, sudah sama atau sudah sampai nisob 85 gram emas ditunggu sampai 1 Juli tahun yang akan datang kalau ternyata uang kita itu tidak berkurang ya atau bahkan bertambah maka dikeluarkanlah ya 2,5 persen. Jadi itu tata cara pelaksanaan zakat penghasilan. Ya kalau ternyata itu berupa uang dan ia tabungkan. Ya. Tapi kalau misalnya dia dari penghasilannya dari gajinya setiap bulan habis untuk kebutuhan hidup dia, ya dan dia tidak menabung kecuali sedikit saja dan itu pun juga tidak sampai kepada <clears throat> nisabnya, maka pada waktu itu ya tidak ada kewajiban dia untuk mengeluarkan penghasilan ya zakat daripada penghasilan tersebut. Adapun kemudian dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan mewajibkan orang ya setiap kali penghasilan setiap bulan misalnya dia gaji dia wajib mengeluarkan 2,5% maka ini jelas tidak didukung oleh dalil tidak pula oleh kias ya maka ini adalah merupakan sama saja memakan harta manusia dengan kebatilan karena pada asalnya ya harta manusia itu haram kecuali dengan dalil. Nah. Nah, demikian penjelasan untuk uh, masalah zakat penghasilan. Kita buka untuk selanjutnya masih di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dari mana Ibu? Iya, dari Kranji. Silakan. Ya, saya mau nanya kalau kita dikasih maksud, dituduh yang tidak tidak yang tidak kita perbuat. Iya. Apakah itu termasuk kita juga uh, kita dizalimi gitu, Kita apa ibu maksudnya dituduh dengan? iya, dituduh, dicaci maki, hmm. apa itu termasuk kita juga kita dizalimi, iya. iya. Terzalimi gitu. Taib cukup ibu. Iya, syukuran. Nah. Waalaikumsalam. Iya jelas ya dituduh dengan sesuatu yang kita tidak perbuat akhirnya kita kemudian dicaci maki ini adalah sikap penzaliman terhadap diri kita yang kelak kita akan mintai kisosnya pada hari kiamat. Ya. Maka orang yang menuduh kita dengan tanpa bukti, mencaci maki kita ya dengan tanpa alasan yang syar'i, ya dia akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dia pada hari kiamat. Dan kita akan mendapatkan kebaikan dia pada hari kiamat. Makanya ikhwatul Islam ya kezaliman itu akan menyebabkan seseorang itu apa berada dalam ke kegelapan pada hari kiamat. Kata Rasulullah atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Yaitu orang yang pada hari kiamat datang membawa apa? Ya pahala puasa, pahala zakat, pahala haji, berbagai macam pahala dia datang. Tapi ternyata dia pernah memukul orang, telah men pernah mencibir orang, pernah uh, apa Eh, <clears throat> mengucurkan darah orang, pernah menzolimi orang, akibatnya apa yang terjadi, ia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang ia zolimi itu. Sehingga apabila kebaikannya telah habis, tidak ada lagi ya untuk yang biaya ya, ya, ya gunakan untuk membayarnya apa yang terjadi, ia nanti akan ya menanggung dosa-dosa daripada orang yang dizolimi itu. Kemudian setelah itu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya ya akhi ketika kita dituduh, ketika kita dicaci maki, ya sudahlah kita berusaha untuk sabar di hadapan Allah, apa di, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sabar karena itu sebetulnya kerugian buat dia sendiri dan keuntungan buat kita. Walaupun tentunya kita berusaha untuk memaafkan dia nanti suatu ketika dan kita mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah. Nah, Nah, kita angkat pertanyaan pesan singkat yang sudah banyak sekali masuk ini. Untuk yang pertama dari Umu Umairah di Tambun. Ustadz Barukullah Hufik, saya sangat susah sekali menahan marah dan susah sekali untuk mempertahankan sedikit kesabaran di dalam hati Ana. Ana takut hal ini berpengaruh terhadap uh, kedua orang anak Ana yang masih balita dan mohon nasihat bagi Ana. Terima kasih. Ya, marah ada sebabnya. Maka dari itu, agar bisa menghindari kemarahan, berusahalah untuk meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan e, meletusnya marah itu kalau kita sudah menemukan sebabnya, kenapa saya kok bisa marah seperti ini? Oh seperti ini, maka kita berusaha untuk jauhi dia. Yang kedua adalah kita ya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan ya sifat marah itu. Dan mujahadah berjuang ya kuat ya dengan seperti apa merubah apa merubah posisi bertawud kepada Allah auzubillahi minasyaitonirrajim rajim ya berwudu dengan hal-hal yang itu diperintahkan oleh syariat agar ya marah kita ini reda. Dan juga tentunya kita berusaha untuk berpikiran panjang dalam artian bahwa akibat marah itu tidak ada manfaatnya bahkan terkadang akan bisa merusak ya, pendidikan anak-anak kita. Akibat kita suka marah sehingga akhirnya yang terkena marah adalah ya anak. Akibatnya apa? Anak yang kemudian apa teruji mentalnya. Akibatnya akhirnya apa? Ya, akibat dia sering dimalahin bapaknya waktu kecilnya, akibatnya mentalnya akan jadi lemah si anak itu. Bisa saja terkena penyakit jiwa atau yang lainnya kejiwaan-kejiwaan yang menyebabkan si anak itu tidak normal hidupnya. Di situ ya hendaknya dia berpikir panjang seperti yang demikian saya sebutkan tadi. Nah, nah untuk selanjutnya dari pertanyaan pekerjaannya satu kantor eh, seorang akhwat yang apabila berangkat bekerja dia kadang suka eh, nebeng uh, ikut motor ana. Yang jadi pertanyaan, uh, bolehkah hal ini karena saya tidak kuasa untuk menolak dan tidak enak karena dia adalah tetangga ana. Demikian Ustaz. Islam. Berduaan di motor dengan wanita yang bukan mahram tidak diperbolehkan. Ya, pasti akan terkena sentuhan dan yang lainnya. <clears throat> dan ini adalah fitnah yang berat. Maka bertawak, bertawakal kepada Allah untuk menjalankan syariat ya buang rasa tidak suka tidak enak itu ya beritahukan kepada perempuan tadi bahwa secara syariat ini tidak diperbolehkan ya maka kita jangan dikuasai oleh perasaan tidak enak kemudian akhirnya <clears throat> mencampakkan diri kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tentu mencari keriduan Allah lebih kita pentingkan daripada mencari keriduan manusia Ya, toh kalau kita Allah ridho kepada kita, manusia tidak ridho kepada kita, Allah akan cukupi kita kata Rasulullah. Ya man ardallah bisa khatin nas kafallahu mu'natan nas. Barang siapa yang meridhokan Allah ya dengan akhirnya manusia ridho apa murka kepada kita, maka Allah akan cukupi kita dari manusia. Beritahu kepada perempuan itu secara baik-baik, ya. Sekarang anak alhamdulillah sudah paham syariat, ya dan bahwasanya perbuatan yang kita yang yang seperti itu ya Eh, ber, apa hmm, apa <clears throat> di di motor berdua dengan seorang wanita itu hmm. tidak di, tidak diperbolehkan karena itu banyak sekali mudarat-mudaratnya terutama dalam hati Anda akan terfitnah syahwat dan yang lainnya. Kalau, tapi kalau misalnya ternyata Anda masih lajang dan dia juga masih lajang dan Anda bisa menikahi dia ah, lebih ahsan. Nah. Nah, nah. untuk selanjutnya nah, eh, kita angkat masih dari pesan singkat dari Umu Aisyah di Bekasi. Ustadz Barakallahu Fik Alhamdulillah Ana adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat membenci dengan kemaksiatan terutama maksiat yang ada di dalam rumah. Sedangkan suami Ana selalu tenggelam dalam kemaksiatan yang membuat Ana selalu marah karena apa yang Ana ajarkan dengan anak-anak agar selalu di atas sunnah dan meninggalkan sesuatu yang melalaikan dari mengingat Allah eh, senantiasa berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh suami Ana yang bahkan e, mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat atau yang melalaikan diri dari Allah Taala. E, yang jadi pertanyaannya bagaimanakah sikap ana terhadap suami ana tersebut karena e, suami e, apabila di rumah cenderung lebih dekat kepada anak-anak. Barakallahu fiik. Demikian. Tentu mendakwahi suami memang butuh kepada kesabaran. Ya seorang i, seorang istri harus bersikap yang pertama sabar ya menghadapi suami yang seperti itu disertai dengan dakwah juga dengan praktik dan amal di mana ia tetap menjaga hak-hak suami dan bersikap manis terhadap suami ya <clears throat> sehingga pada waktu itu mudah-mudahan hati suami itu luluh di hadapan Anda ya karena harus e, anti ketahui bahwa seorang wanita mempunyai kekuatan besar sebetulnya di hadapan wanita seorang lelaki itu ya dengan sikap yang lemah lembut Anda <coughs> demikian pula senyum manis Anda sebetulnya bisa melulukan hati suami kekuatan-kekuatan itu harus digunakan tapi kalau misalnya <coughs> kita sendiri di hadapan suami ya seperti singa atau dia kita di hadapan suami begitu sangat keras terkadang menyebabkan suami pun akan frontal akan <coughs> tidak akan menyukai sikap-sikap seperti itu. Dan tentu kita dengan banyak berdoa di malam hari, bermunajat kepada Allah, ya agar diberikan suami kita itu uh, <clears throat> hidayah, ya kekuatan. Ya, demikian pula yang kedua adalah berusaha untuk menyetelkan ya kaset-kaset murotal ataupun ceramah-ceramah keislaman ya tak kala suami ada di rumah sehingga setidaknya sedikit demi sedikit dia berusaha untuk memahami tentang Islam ini. Ya, kemudian yang ketiga <coughs> adalah berusaha untuk meng, apa, menggunakan membant, meminta bantuan kepada teman-teman suami yang dia itu didengar ya perkataannya oleh suami agar mendakwahi suaminya itu. Ya sehingga pada waktu itu dia mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan dia kepada hati suami ibu ya agar senantiasa membela apa berusaha untuk uh, apa mendidik anak atau men men melindungi anak atau keluarga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus diperhatikan ya <clears throat> kepada ibu tadi e, jangan sampai ya e, kemarahan ibu berlebih-lebihan. Dalam artian ketika an ibu benci kepada maksiat betul sahih. Tapi kemudian akhirnya apa yang terjadi ya kebencian ibu kepada maksiat malah menyeret ibu kepada maksiat dengan cara apa memaksiati suami sebab seperti ini tidak dibenarkan ya jangan sampai kemudian kebencian kita kepada maksiat malah mengakibatkan kita malah nusyuz ataupun berbuat turhaka kepada suami yang akibatnya itu kita jatuh kepada maksiat itu sendiri naudzubillah nah. nah kita angkat untuk yang berikutnya di lain telepon assalamualaikum Waalaikumsalam. Silahkan dari mana Pak? ah, dari Abu Mutado. Iya, silakan. Di Jakarta. Silakan. Eh, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi eh, Anak mau, nanya nih, Ustaz. Eh, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita ini di dalam satu rumah ini kan ada beberapa keluarga kan rumah itu kan rumah bersama itu tapi di dalamnya banyak banyak nah, ya yang tidak sesuai dengan uh, yang seharusnya kita sebagai uh, apa Muslim itu misalnya hmm. tidak boleh mendengar musik, yeah. terus apa menonton TV gitu ya artinya menonton TV dalam lebih-lebihan di segala acara sinetron segala macam kan? yeah. hmm. nah kemudian juga di sana kan ada itilaf juga antara nah mungkin iftar iftar itu kan bukan muhrim ya iya mahram ya nah hmm. bukan mahramnya iya hmm. itu nah, sebaiknya kita gimana sementara ya, untuk segera dibagikan itu hmm. agak sulit karena ada beberapa yang kayaknya ah, masih keberatan untuk segera dibagikan rumah tersebut ya iya nah. Taib, nah, cukup nah, Pak ya. Sementara untuk kontrak hmm? juga nggak bisa Pak ya. Iya, betul. Untuk kontrak nggak bisa ya. Nah. Betul. Taib. Ya, itu aja. Nah, ya, Taib. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertama, tentu yang paling penting adalah kita yang penting kita menjaga diri kita dulu sendiri. Dalam artian kita berusaha untuk menghindari ya hal-hal yang sifatnya maksiat tadi. Ya, kita tidak nimbrung dengan mereka nonton TV, kita juga tidak ikut-ikutan ya <clears throat> main musik ya kalau misalnya ada yang menyetel musik eh, dan kita belum bisa untuk meng, apa, mengingkari setidaknya hati kita mengingkari ya sambil terus kita mendakwahi mereka ya baik dengan dakwah praktek antum di rumah demikian pura, ya kita setelkan kaset-kaset mortal dan ceramah-ceramah Islam ya agar mereka itu memahami seperti ini ya Memang demikian ketika hati itu sudah mulai memahami bahwa itu sebuah kemaksiatan ia akan berusaha untuk memberontak. Namun juga jangan sampai kemudian ya sikap keinginan untuk memberontak seperti ini dari kemaksiatan akibatnya apa yang terjadi memunculkan sikap-sikap yang sifatnya arogan yang kemudian sikap arogan itu menyebabkan mereka lari semakin semakin lari dari dakwah ini. Itu juga jangan sampai terjadi ya. Nah, kita berusaha untuk berdakwahi mereka selembut mungkin ya dengan berbagai macam cara ya tentunya juga dengan cara banyak uh, apa <clears throat> memberikan masukan-masukan kepada mereka dengan cara yang baik ya bertukar pikiran dengan membawakan dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis ya setidaknya kita diri diri kita sendiri aja dulu ya untuk apa memulai kalau kayak diri kita diri kita sudah memulai dan kita sudah mampu mereka pun akan akan akan segan sendiri kepada antum insyaallah taala Nah. nah, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan dari mana? anak anak Fauzi iya, Abdullah. Yeah, yeah, silahkan Pak. Di Depok. Silahkan. Uh, eh, Pak Ustaz mau nanya, kalau ga, uh, bonus tahunan yang setahun sekali suka diterima di perusahaan, itu yang uh, atau kalau pas Idul Fitri ada uh, tunjangan Idul Fitri lah yang sifatnya kayak bonus juga. Iya belum tentu diterima tapi sering itu sebagai pemberian dari ini kan dari apa perusahaan ya di iya. perusahaan iya. untuk ininya kan, kan THR itu loh Pak Ustaz iya toh hmm. THR atau bonus akhir tahun juga ada itu zakatnya masuk zakat seperti gaji gaji tadi kata Pak Ustaz hmm. atau hadiah Pak Ustaz Iya. Jelas. Iya, Pak. Saya cukup ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini iya termasuk yang wajib dizakatkan. Ya, karena walaupun itu adalah e, bonus berupa bonus dari pemberian dari ini, maka karena ia adalah berupa uang, ya maka tidak ada bedanya pada waktu dengan emas dan perak. Hmm. Maka tetap wajib dikeluarkan padanya zakat, tapi dengan ketentuan yang telah saya terangkan tadi, yaitu yeah. harus sesuai dengan nisab emas dan perak atau nisab dengan emas 85 gram, ya kemudian ditunggu satu haul Hmm. Kemudian setelah itu baru dikeluarkan zakatnya. Nah, masih di lain telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silahkan Ibu. Ustaz. Ya. Iya. Saya ingin tanya Ustaz ya, ini kan mengenai dosa ya dan maksiat. Bagaimana caranya Pak Ustaz ya memberi semangat kepada orang yang uh, depresi karena dia uh, banyak melakukan perbuatan maksiat terus menerus sehingga dia sukar untuk meninggalkannya uh, apakah uh, bagaimanakah supaya istiqomah dengan uh, mencegah atau meninggalkan maksiat itu nah. seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz. Iya, orang seperti itu harus ditakut-takuti dalam artian ya berikan kepada dia dalil-dalil uh, dan ayat-ayat yang menakut-nakuti dia tentang api neraka. Ya, jelaskan kepada dia tentang ya buruk akibat buruk dari per per perbuatan maksiat apa sih kerugian-kerugian orang yang berbuat maksiat itu apa seperti halnya kalau misalnya seseorang ingin ya me mentahdir atau memperingatkan orang dari misalnya ya rokok misalnya tentu akan bagaimana caranya orang itu takut kepada rokok dengan cara sebutkan ini mudorot mudorotnya ya rokok akan mengakibatkan begini begini begini begini begini, begini. sehingga akhirnya orang yang ya ingin melakukan merokok itu tahulah dia dan segera dia takut ya. halnya sama dengan maksiat tentu kita berusaha untuk jelaskan kepada dia apa saja akibat buruk daripada perbuat, perbuatan maksiat itu demikian pula kita ya eh, berusaha untuk eh, apa namanya memberikan kepada dia lingkungan yang baik artinya teman-teman yang baik itu sangat berpengaruh juga sebab ya kalau misalnya dia terkadang ada orang yang ingin taubat tapi ternyata teman-temannya itu buruk ya akibat dari teman-teman yang buruk dan lingkungan yang buruk itu akhirnya dia tidak kuat untuk terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya kembali terseret ya, Di sinilah kita berusaha untuk ya memberikan kepada orang seperti tadi juga teman-teman yang baik yang kita juga setelkan kajian-kajian Islam sehingga pada waktu itu mudah-mudahan dia bisa mendapatkan hidayah dan meninggalkan maksiatnya dan ini butuh memang usaha ya usaha dan terus menerus kita berusaha demikian semoga Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara ibu tadi nah Taib, kita angkat pertanyaan dari uh, pesan singkat kembali dari apa Abdurrahman Ustadz apakah tanda tingkat uh, ekonomi dan kemakmuran suatu negara menjadi Eh, tanda bagi keberkahan keberkahan yang kepada negara tersebut karena saya melihat seperti halnya negara Saudi Arabia yang tandus tetapi e, negaranya makmur sedangkan Indonesia yang begitu subur tetapi e, tingkat ekonomi dan kehidupan masyarakatnya sangat terpuruk demikian Iya tentu keberkahan atau tidaknya itu ditentukan oleh ya penduduknya ya penduduk yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian dijadikan negaranya maju dan perekonomiannya berkembang. Itu ya bukan keberkahan. Tapi sebagai istidraj seperti beberapa negeri kafir yang mereka itu ya dari sisi perekonomiannya bagus gitu kan. Kita tidak katakan itu berkah, tapi itu adalah istidraj, diulur oleh Allah sampai Kemudian ya, tatkala mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, Allah pun ya, azab mereka dengan sekonyong-konyong. Sebagaimana firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa mublisun." Ya, tatkala mereka melupakan apa yang telah diingatkan kepada mereka, Allah bukakan, ya kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu sehingga apabila mereka merasa bangga atau senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, tiba-tiba kami azab dia, ya, dengan sekonyong-konyong. Nah ini. Tapi kalau memang penduduk itu <clears throat> ya beriman dan bertakwa kepada Allah di situ tersebar tauhid dan banyak para ulama dan masih dihormati para ahli ilmu dan para umara. Kemudian Allah berikan kepadanya berbagai macam. Ini adalah keberkahan akibat daripada ketaatan penduduknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ya Mekah itu sendiri secara khusus telah didoakan oleh oleh Nabi Ibrahim. Allah berfirman, eh, Allah berfirman ketika menyebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim, Rabbi jal hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah jadikanlah ya negeri ini negeri yang aman dan berikan kepada mereka rizki dari berupa apa? Eh, buah-buahan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Nah ini ya. Kalau ternyata di situ berbagai macam maksiat ada kesyirikan merajalela dukun dan perdukunan dan yang seperti di Indonesia yang Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat negeri yang kaya dan penuh dengan kekayaan alam namun kok ternyata apa yang terjadi ya kekayaan itu tidak bermanfaat ya akhirnya orang banyak kelaparan kelaparan padahal itu adalah lumbung padi ya maka pada waktu itu akibat daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah cabut keberkahan ya negeri ini akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Ya, maka dari itulah kewajiban kita untuk terus mendakwahi ya, dan mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia ini agar mensyukuri nikmat Allah agar dengan cara apa kembali kepada Allah, dengan cara kembali kepada agama Allah, dengan cara mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, mengikuti sunnah Rasul dan menjauhi bid'ah sehingga pada waktu itu akan kembali ya keberkahan itu kepada negeri kita ini insyaallah.